juga dengan keikhlasan yang sempurna, keikhlasan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk melakukan hal-hal dari insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Jadi saya ulang, barang siapa berbuat baik di dalam Islam, maka dia akan terhapus dosa-dosanya dari apa yang sudah dia lakukan sebelumnya. Begitu juga sebaliknya. Wa man asaha fil Islam ukhidah bil awal wal akhir. Kalau seseorang sudah ada di dalam Islam, dia hidup dengan keislamannya. Kemudian dia berbuat kesalahan, dia buat kejelekan, dia lakukan hal-hal yang yang salah dan dia tidak sambungkan itu dengan dia banyak bertobat dia tetap dalam kemaksiatannya. Dia tetap dalam kemusyrikannya. Asaha di sini, perbuatan jelek di sini diartikan dua. Sebagaimana Imam Ibn Hajar mengartikan adalah kemusyrikan. Imam yang lain mengartikan kemaksiatan. Gabungan daripada semuanya adalah ya maksiat, ya syirik, dan dosa-dosa yang lain. Dia lakukan setelah dia ada di dalam Islam. Apabila itu yang dia lakukan, apa disebutkan? Ukhidab bil awal wal akhir. Apabila dia tidak mentaubati, dia tidak bertaubat, maka dia akan diazab dua kali lipat. Azab. Karena dia tidak mau bertobat. Yang kedua, dia telah melakukan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Dia mengambil contoh daripada orang-orang terdahulu. Berat. Ya? Nah, karenanya ketika kita saat ini menjadi seorang yang muslim, mari kita pertahankan. Ya, pertahankan keislaman kita, kita sempurnakan keislaman kita. <coughs> Jangan sampai kita menghadap kepada Allah ada cacat di dalam keislaman kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian hadis berikutnya. diwakilkan oleh Imam Darimi adalah beliau mengatakan akhbarana Harun ibn Muawiyah an Ibrahim ibn Sulaiman al-Mu'ajjab an al-A'mash an Mujahid annahu qala haddathani mawlaya أن أهله بعثوا معه بكدع فيه زبد ولبن إلى آلهتهم Qala famana'ani an akula az-zabada lima khafatnya. Qala faja'a kalbun fa'akala az-zabad wa shariba al Thumma bala ala as-sanam wa huwa isafun wa na'ilah. Ada seorang hamba sahaya, seorang budak <clears throat> diperintahkan oleh tuannya untuk membawa keju dan susu menghadap kepada arca Isab dan Nailah. Ini salah satu arca, salah satu patung-patung yang menghiasi Ka'bah pada itu. Nah, dia bawa ini apa keju dan susu itu. Padahal dia sedang berselera dia punya selera dengan uh, susu dan keju tersebut. Di dalam keadaan lapar, dia pikir, ini saya makan sedikit, paling tidak nutupi apa uh, kelaparan saya, atau saya taruh eh, di, di, di bawah kaki. Isyap dan Nailah. Dia terus berpikir. Tapi ada perasaan di dalam hatinya mengatakan, kalau ini dimakan, wah ini bisa jadi akan berdampak negatif pada diri saya. Ah, sudahlah, saya taruh saja. Dia taruh laban, ah, susu, ah, zabat, menyepak keju di bawah kaki iya Dia tinggal tinggalkan. Beberapa langkah dia toleh. Hatinya masih masih ada perasaan sayang, ya kan? Susu, Emang ya. Ini saya yang ditaruh di saja beberapa langkah ditoleh lagi ke belakang. Beberapa langkah ditoleh lagi ke belakang. Sampai pada tolehan yang kesekian kalinya dia dapati susu dan keju tadi, Masya Allah. Dihabisi oleh anjing. Jadi kebetulan ada anjing, ya kan, dimakan semuanya. Marah dia. Dia katakan, seharusnya saya yang makan. Ya kan, bukan anjing yang makan. Lebih Ironis lagi, anjing setelah makan, jabat dan laban, roti, ah, ah, susu dan keju tadi setelah dia makan dan minum, dikencing lagi tempat itu. Ya kan? Dia tinggalkan kencing itu, ah, apa anjing di tempat itu. Bahwa isap pun wa ilah Yang dikencingi adalah ah, patung isap dan patung na'ilah. Ini gambaran daripada akal. Eh, uh, orang-orang jahiliyah. Mereka terputus daripada hubungan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala karena mereka lakukan hal-hal bodoh seperti ini. Iya kan? Makanan mereka pikir ini disajikan dan ini terjadi. Terjadi ya kan di zaman kita ini sering terjadi. Kita kadang-kadang taruh uh, apa? ikan makanan di atas ini apa? Di atas genteng uh, rumah, ya kan? Uh, ada yang makan, malah membusuk, ya kan? Kita taruh buah-buahan di atas apa? Genteng rumah, malah jadi jadi membusuk, ya kan? Nah, daripada busuk bagikan kepada al-fuqara wal masakin dalam bentuk sedekah. Sedekah itu tetfaul bala. Sedekah akan mencegah daripada datangnya mara bahaya. Datangnya segala macam musibah bisa dipotong, bisa dibentengi dengan sedekah. Hal yang seperti ini terjadi masa itu dan kadang-kadang juga terjadi di, di masa sekarang. Wa Harun, kana rajul fil jahiliyati idza safara, idza safara hamala ma'u arba'ata ahjarin. Orang-orang di zaman jahiliyah, mereka kalau bepergian selalu membawa empat batu. Tiga batu dari empat batu itu untuk istinja mereka, untuk pembersihan mereka dari kotoran mereka dengan cara istinja dengan batu. Dan yang satu dia simpan untuk dia disembah. Warabi'ah ya'budu. Dan yang batu yang keempat ditaruh untuk dia dia sembah. Ini keadaan seperti ini ditambah lagi wa yurabbi kalbahu. Orang-orang jahilnya sudah begitu cara berpikirnya yurabbi kalbahu. Mereka memelihara anjing mereka. Anjing mereka dipelihara wa yaqtulu waladahu. Pada saat yang bersamaan anak mereka dibunuh. Karena mereka takut menjadi miskin karena anak. Mereka takut menjadi terhina karena anak. Anak-anak perempuan di sini. Anjing dipelihara, anak yang yang dibunuh. Subhanallah. Saat ini pun kita melihat mirip-mirip seperti itu telah terjadi. Iya kan? Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi pada anaknya. Setiap pagi dia jalan dengan dengan anjingnya. ya kan? <coughs> Bukan anjing saja. Dari pagi setelah sholat subuh sampai waktu duha dia otak atik burung peliharaannya. Eh, anaknya berangkat sekolah atau tidak berangkat sekolah, anaknya sudah sholat subuh atau belum sholat subuh, Ya kan? Anaknya sudah ngaji atau tidak ngaji. Anaknya sudah membaca wiritan setelah sholat subuh atau tidak. Dia tidak pikirkan. Dia tidak pernah apa, mencari tahu peliharaan dia. Ya, baik itu anjing, burung atau yang sejenisnya. Dia perhatikan. Nah ini sudah sudah terbalik. Ya, itulah yang ada yang terjadi di dalam masyarakat jahiliyah subhanallah rekaman itu mulai muncul ya di dalam kehidupan yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita insya Allah. Kita jauh daripada kebodohan-kebodohan yang seperti itu insya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang berikutnya beliau Al-Imam Ad-Darimi meriwayatkan hadis tentang beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antaranya adalah beliau mengatakan akbarana Mujahid ibn Musa kala haddatsana Muawiyah ibn Salih an Abi Farwa an Ibn Abbas annahu sa'ala Ka'bah bin al-Akhbar kaifa tajidu na'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fit Taurat. Sayyidina Abdullah bin Abbas bertanya kepada seorang senior tabi'in yang bernama Ka'ab al-Akhbar. Bagaimana Anda mendapati sifat-sifat Rasul ada di dalam kitab Taurat? فقال كعب maka dijawab oleh Ka'ab Najidu Muhammad Ibn Abdullah Ulida di Makkah Wa yuhajir ila Qabah Wa yakunu mulkuhu wa laysa Bisham وليس بفحاش ولا بسخاط في الأسواق ولا يكافئ بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر أمته الحمادون يحمدون الله في كل سراء ويكبرون الله على كل نجد ويودعون أطرافهم ويتحذرون في أوساطهم ويصفون في صلاتهم كما يصفون في قتالهم ذويهم في مساجدهم كذوي النحل يسمع munadihim fi jawi sama dijawab oleh uh, oleh uh, Kahab bin Akbar bahwasanya kami dapati beliau adalah Muhammad bin Abdullah dilahirkan di Makkah dan tempat hijrah beliau adalah Tobah. Tobah Taibah. Taibah adalah Madinah. Kerajaannya, kekuasaannya di negeri Syam. Apakah Rasulullah pernah membuat sebuah kerajaan? Apakah beliau punya uh, sebuah istana yang diduduki oleh beliau di negeri Syam? Bukan beliau, tapi orang-orang yang datang setelah beliau. Ya, ah, membangun pemerintahan di negeri Syam. Damaskus ya. <coughs> adalah pusat pemerintahan. Ya kan? ada di, di, negeri, di negeri Syam. Ada yang men menerjemahkan seperti itu. Tapi ada juga yang menerjemahkan di mana Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan ber Mi'raj setelah beliau melakukan perjalanan Isra dari Makkah ke Baitillahil Maqdis, Baitillahil Maqdis adalah bagian daripada negeri Syam. Sebelum beliau naik ke langit, Allah hadirkan semua nabi untuk berada di Masjidil Aqsa. Dan kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Aqsa tersebut adalah sedang ditunggu oleh mereka semuanya. Mereka berdiri bersaf-saf. Ketika Rasulullah datang, Rasulullah dipersilakan untuk menjadi imam sholat pada saat itu. Walau beliau mengelak untuk diberikan kepada yang lain, tapi tetap beliau lah yang didaulat untuk menjadi imam sholat. Nah, ketika beliau menjadi imam pada saat itu, berarti beliau telah menjadi imam seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Karena setiap nabi <clears throat> karena setiap nabi mewakili umat yang ada di belakangnya. Dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa, semua dihadirkan oleh Allah. Dan beliau pun juga membawa umat di, di belakang beliau. Ketika beliau tampil sebagai imam, Nah, disitulah tampak kebesaran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau adalah yang menjadi beliau yang diutamakan, beliau yang paling ditonjolkan, beliau yang paling dimuliakan dan sekian banyak manusia-manusia yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itu beliau menjadi pemimpin umat manusia kerajaan beliau ada di negeri Syam karena ditampilkan keadaan yang sebagaimana uh, tersebut tadi ya. <clears throat> beliau tidak suka jerit-jerit tidak suka mengangkat suara yang tinggi apalagi mengangkat suara itu di di tengah-tengah pasar dan beliau tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan kejelekan yang dilakukan oleh orang lain selamat kejelekan itu tidak menyangkut hubungan kepada Allah, maka beliau ya'fu wa yaghfir. Ini soal memberikan maaf dan memberikan ampunan. Selama itu terkait dengan pribadi beliau. Tapi ketika hal itu berkenaan dengan urusan Allah, maka urusannya jadi jadi berbeda. Umat Islam bukan lemah. Tapi umat Islam memiliki kesabaran yang yang tinggi. Ketika yang terganggu adalah urusan-urusan pribadi, maka tidak akan pernah ada tindakan kekerasan yang dimunculkan. Tapi ketika yang berhal itu berurusan dengan urusan Allah penghinaan terhadap institusi Islam. Nah, nah di sini berbeda urusannya. Karena Islam mengajarkan juga pembelaan terhadap terhadap agamanya. Eh? Nah, bukanlah disebut kekerasan, tetapi itu adalah jihad fisabilillah. Walau pengertian jihad tidak kita artikan sempit. Eh? Tidak semua kemudian jadi apa ini apa muncul jihad, muncul kekerasan, ya kan? Ada pada saat-saat tertentu kita menjadi seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq, lemah lembut. Tapi satu ketika yang lain kita juga jadi seperti Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, ya kan? Yang keras tapi tegas. Ya, satu ketika kita juga ah, perlu menjadi seperti Sayyidina Utsman Ibn Affan yang selalu apa ini mengedepankan untuk kompromi ya cari jalan ini apa bagaimana semua permasalahan itu bisa sesuai dengan dilakukan kompromi tapi juga apa kita kadang-kadang harus berlaku seperti Sayyidina Ali ibn Abi Thalib yang mengedepankan logika ini kan bagaimana kemudian menanggapi satu permasalahan dengan kecerdasan yang telah Allah berikan kepada kita kepada orang tersebut. Nah, itu gambaran daripada pola berpikir Rasul yang tertuang di dalam santri-santri beliau. Sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan kita diberikan kecerdasan untuk uh, membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Umat beliau adalah alhamdulillah, hamadun Yahmadun Allah fi kulli syara' umat Rasul adalah umat yang selalu bertahmid, selalu mensyukuri. Selalu saja hidup dengan syukur, syukur, syukur. Itulah umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak selalu bersolat dalam hidup ini. Ya. Dalam keadaan senang dia apa bersyukur dalam keadaan sedikit kurang dia tetap bersyukur dalam keadaan kurang pun tetap dia dia bersyukur. Ini ciri khas umat Rasul. <clears throat> selalu bertakbir ketika mereka ini ada di dalam eh, keadaan menanjak selalu wudhu tidak lepas daripada wudhu kemudian menggunakan kain penutup untuk ini badan mereka yang diikat di bagian tengahnya sop di dalam salat mereka seperti sop di dalam barisan perang mereka ketika mereka ada di dalam masjid terdengar suara gemuruh ya, karena mereka sedang berzikir kepada Allah seperti gemuruhnya barisan-barisan uh, ini apa uh, tawon ya apa gimana barisan tawon kalau sedang sedang lewat ya kan nah itulah umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hidup antara syukur ya kan beriman tidak banyak apa berkeluh kesah, ya. <coughs> mereka mensucikan diri mereka, mensucikan batin mereka, dan mereka selalu ingat kepada Allah dengan selalu membuat komunikasi dengan cara berzikir kepada Allah. Itulah uh, di antara ciri-ciri uh, daripada uh, kehidupan umat. Mudah-mudahan بنا ففي أهلنا وقرابة لنا في ديننا ودنيانا مع معرفة تولت ربنا عنا الحق حتى وزرنا اتباعه وارنا الباطل الباطل وزرنا اجتنابه واجعل هوانا يا رب طبعا لما جاء به سيد المرسلين الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته